Nah kenapa harus dikenali lebih detail mana yang makiyah madaniyah? matur makiyah madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansuhoh, napa? Potensi mansuhoh. Kecuali kalam khobar, ya, kecuali kalam khobar karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Qaimun Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak tidak berdiri karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, napa? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cung aku tuh kono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cung ganti rawon misalnya. E, karena sifatnya perintah apa? Sifatnya perintah ada muktadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah agamamu agamaku agamaku, agamamu agamamu agamaku agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan. Tetap dilecehkan mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kital. Kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musarokah ya qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan jadi Nah itu kan berarti karena muktadul hal karena ayatnya bersifat apa perin perintah. Jadi eleng-eleng ya. Terus yang bisa nasah manso itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insa. Insa itu bisa amar, bisa nopo nah, Kayak dulu Nabi ketika di Mekah, itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfa harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Medina masih dipakai mat buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat haji, Uzina lilladzina yuqataluna nabi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi, jadi syaratnya diperangi. Ya. Mereka yang diperangi, yukotalun itu diperangi, itu diberi hak melah, melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi, kondisi al-mujib lidalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi kowe nyetak bojo ngenteni diceraweti. Ojo ojo ujuk-ujuk nyentak di ben wedi mumpung rung diamuk. Sekarwan <laughs> rangai ke ibu aja, isu-isu nyentak. Ayo pe ngomong apa? <laughs> oh sarap duduk wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngomamo, lah kowe oleh nyerang, tapi biasanya wis down sih. biasanya setiap setengah jam wis wis down. Sak jam setruk kalau kata bangun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru kamari suka. Tapi santri-santri yang di belakang bilang, "Kak, mari suka, Mbah, mari setruk." <laughs>